sampailah pembahasan tentang sedekah tatawu. Sedekah yang sunnah tapi tidak diwajibkan. <clears throat> Gal wa amma sadaqatu tatawwi wal infaqi fi wujuhil birri wal khairi ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi faqad warada fi fadli zalika minal ayati wal ahbari ma yatulu dzikruh Adapun sodako tatawo itu sodako yang tidak diwajibkan wal infak dan menginfakkan harta di dalam pekerjaan-pekerjaan kebaikan ibtigha amardatillah untuk mengharapkan keridhaan Allah dan pahalanya Fakat warada fi fadli zalika maka telah datang di dalam keutamaan yang demikian itu minal ayati dari ayat-ayat wal ahbari hadis-hadis nabi mayatulu zikruhu yang panjang untuk disebutkan. Di antaranya kata beliau galallahu taala wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka sesungguhnya itu adalah untuk kalian sendiri. Wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillahi. Akan tetapi kalian tidak menginfakkan kecuali karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfikuna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudramun. Dan apapun yang kalian infakkan daripada kebaikan pasti akan dibalas dan pasti kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala jamaat lain Allah taala firman, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan mereka di antara sifat-sifat orang mukmin mereka yang menginfakkan hartanya pada malam hari siang hari. Satu-satunya sahabat Nabi Ketika turun ayat ini yang pertama melaksanakan itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau menginfakkan hartanya pada malam hari, siang hari. Sirran wa alaniyatan, dengan sembunyi-sembunyi dan juga dengan terang-terangan. Falahum ajruhum bagi mereka itu pahalanya inda rabbihim di sisi Allah. Wala khaufun alaihim tidak ada takut kepada mereka, wala hum yahzan dan tidak akan susah untuk mereka. Coba. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terbukti dan nyata. Di mana Allah Taala firman di dalam ayat tersebut tadi, kalau seumpama seorang itu menginfakkan hartanya di dalam empat keadaan, siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, apa yang akan didapatkan? Dia akan mendapat pahala. Jadi yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan merasa ketakutan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia tidak akan kesusahan dalam hidupnya. Jawabnya. Nah, cuma kadang-kadang ya begitulah kita. Kalau masih tidak terbukti, kalau cuma katanya firman Allah Taala, sabdanya Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan kita tidak kurang yakin gitu. Padahal subhanallah baru-baru ini ada kejadian yang sangat-sangat menghebohkan dunia keilmuan di mana orang-orang Eropa dan Amerika itu bersatu dan telah mengeluarkan miliaran dolar, bukan rupiah, untuk meneliti suatu penelitian. Ini untuk membuktikan, saya ceritakan untuk membuktikan lihat bagaimana firman Allah Taala itu pasti benar, ayat Nabi, hadis Nabi itu pasti benar, pasti terbukti. Ini subhanallah Allah Taala membuktikannya. Sehingga kalau melihat kepada demikian itu, maka pantas jika ulama itu mengatakan yang membesarkan agama ini, yang meluaskan agama ini bukan pemeluknya tapi Allah sendiri. Pemiliknya. Bukan pemeluknya tapi pemiliknya. Karena kalau seumpama tersebarnya agama, jayanya agama Islam ini tergantung kepada pemeluknya dalam keadaan sekarang ini seperti ini, pemeluknya tidak berpegang teguh dengan agamanya, maka niscaya dari dulu sudah merosot agama Islam ini sudah tidak dilihat orang. Tapi memang agama ini bukan milik manusia, agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun pemeluknya sudah sedemikian rupa, jauhnya daripada rel syariat, tapi Allah pemiliknya. Sesuai dengan firman-Nya, yuriduna unurallahi bi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma Mereka musuh-musuh Islam itu ingin memadamkan cahaya daripada keimanan ini cahaya agama Islam ini supaya tidak makin menyebar maksudnya. Difitnah dari sana sini difitnah. Itulah keinginan mereka. Tapi apa kata Allah Taala? Wayak ballah. Allah menolak. Illa an yutimma nurahu kecuali pasti Allah akan mengembangkan cahaya keimanan ini. Jadi mau nggak mau agama Islam ini walaupun bobot dari keimanan pemeluk pemeluknya kaum muslimin itu sudah berkurang sangat jauh daripada real syariat tetap saja karena pemiliknya Allah tetap ini agama akan berkembang sehingga subhanallah sebagai bukti daripada kesahihan kebenaran dan kenyataan daripada apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW mereka itu orang-orang Eropa mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk meneliti satu hal yaitu tentang planet bumi ini dan planet yang ada di sekitarnya Subhanallah, kira-kira dua minggu yang lalu. Nah itu begitulah ya, kalau semua ada kaitannya sama agama Islam, tidak diekspos luas. Kira-kira tiga minggu lalu, itu ada suatu penemuan yang sangat-sangat menghebohkan. Yaitu mereka menemukan, menyatakan dengan rumusan-rumusan ilmu sains yang mereka punya oleh pakar-pakarnya ini bahwasanya nanti matahari akan berputar balik kira-kira dari sekarang itu 50 tahun ke depan. Mereka heboh. Sehingga ketika itu sudah diekspos, diketahui oleh ulama kaum muslimin, maka mereka mengatakan, "Kenapa kok baru-baru ini saja kalian itu buktikan semacam itu?" Dengan rumusan yang kalian punya kok baru-baru saja kalian buktikan. Tahukah kalian nabi kami di dalam hadis Bukhari yang sangat akurat itu 1400 tahun yang lalu sudah memprediksikan bahwasanya matahari itu nanti akan berbalik arah. Yang tadinya terbit dari arah timur akan terbit dari arah barat. Subhanallah. Jadi akhirnya apa? Subhanallah, ratusan ribu orang di Eropa itu mereka itu masuk ke dalam agama Islam gara-gara sebab ini. Nah, tapi ya, justru kembangnya itu kepada mereka. Tapi kita merosot malah gitu. <laughs> Jadi kita ini lebih cocok ayat Al-Quran yang berbunyi Wa minan nasi mayabudullah ala harfin. Dan di antara manusia itu ada yang berhamba kepada Allah, beribadah kepada Allah dalam satu segi. Kalau dia itu in asaba khairan, kalau dia itu mendapatkan kebaikan, idmaan nabihi. Oh, ini agama yang benar ini. Salatnya tambah rajin karena apa? Dapat uang. Dapat kemewahan. Tokonya tambah lancar. Tapi sebaliknya, kalau seumpama terjadi kepada dirinya suatu keburukan, musibah, cobaan, hartanya berkurang, ah barulah agama ini agama yang enggak benar. Anak tambah sholat kok tambah sempit rezeki Kalau enggak sholat malah ruwet rezeki ini. <laughs> Kebanyakan kaum muslimin semacam itu, tapi justru orang kafir ketika melihat hal-hal yang semacam ini melihat kebesaran daripada agama Allah ini subhanallah mereka itu langsung memeluk agama Islam padahal keintelektualan mereka itu melebihi daripada keintelektualan daripada kaum muslimin pada zaman sekarang ini nah, oleh karenanya coba lihat orang yang menginfakkan hartanya akan mendapatkan tiga hal katanya asalkan siang malam sembunyi-sembunyi terang-terangan dia akan mendapatkan tiga hal. Yang pertama, akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua, dia tidak akan merasa takut. Yang ketiga, dia tidak akan merasa kesusahan. Sesuai dengan firman yang Allah SWT tadi. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala yang lainnya, Allah berfirman, Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat. Didahului dengan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Barulah setelah itu Allah Ta'ala mengatakan. Wa amfiku mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Kemudian infakkan. Harta yang kalian dapatkan bertambah dan surut itu harta itu yang datang bertambah bersurut. Nah itu infakkan. Setelah kalian beriman, infakkan Falladzina amanu minkum wa amfaku lahum ajrun kabir. Karena di antara kalian yang beriman lalu menginfakkan hartanya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Coba lihat. Sampai bentuk ayat Allah SWT itu digubah sedemikian rupa sesuai dengan posisi keimanan orang-orang sekarang ini. Allah Ta'ala tahu, artinya kalau orang itu nggak beriman, dia tidak akan berinfakkan hartanya iman dulu, dia akan menginfakkan hartanya. Nggak beriman, dia tidak akan menginfakkan hartanya. Ambil satu contoh ulama-ulama yang dahulu. Contohnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada ayat Allah itu pasti benar, hadis Nabi itu pasti benar, adalah Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang alim yang tidak ada tandingannya pada zamannya. Tapi sekaligus dia itu seorang tajir, kabir, pedagang besar. Pemasukannya itu satu hari itu seribu dinar. Padahal kewajiban zakat itu cuma dua puluh dinar. Pemasukannya sehari seribu dinar. Dari saking kayanya dia. Tapi subhanallah, sepanjang tahun dia tidak pernah kena zakat. Sepanjang tahun dia tidak pernah kena zakat. Kenapa demikian? Bagaimana kena zakat? Orang nggak pernah sampai di shopnya. Nggak pernah sampai nisabnya. Jadi selalu datang keluar, datang keluar sampai nisab nggak. <laughs> Jadi yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk. Itu saya Abdullah bin Mubarak. Sampai-sampai diriwayatkan daripada manakibnya beliau, semua ulama yang di kota Baghdad yang membutuhkan kepada biaya, semua dia tanggung. Semua ulama yang mengajar di Baghdad semua dia tanggung. Dia yang memberikan penghidupan kepada mereka semuanya. Sampai suatu waktu terjadi suatu kemuliaan kepada dirinya di mana beliau ini di antara manakib beliau beliau pernah menghajikan Nabi Muhammad SAW sebanyak seribu kali haji coba lihat <laughs> kita berapa kali haji untuk Nabi berapa kali kita hatamkan Quran dihadiahkan pahalanya untuk Nabi berapa kali kita itu berbuat suatu amalan niat kita cuma satu ya Allah pengen menyenangkan Nabi kapan ini lihat tuh orang alim dai Allah yang setiap tahun itu pekerjaannya itu setiap tahun satu tahun dia berjihad bisa bilang satu tahun dia melaksanakan haji untuk Nabi Muhammad SAW dan dia seumur hidupnya telah melaksanakan haji sebanyak seribu kali haji nggak mungkin dia itu seribu tahun hidup akan tapi dia itu menyewa orang disewa orang untuk melaksanakan haji badal untuk Nabi Muhammad SAW dihadiahkan hajinya itu untuk Nabi Muhammad SAW seribu kali haji dia laksanakan seumur hidupnya sehingga suatu waktu Ketika beliau itu pada tahun harusnya dia melaksanakan haji karena satu tahun dia berjihad membuka negara baru bersama pasukan-pasukan muslim pada waktu itu dan satu tahun lagi beliau habiskan waktunya untuk beribadah dan untuk melaksanakan ibadah haji sehingga pada waktu dia pada tahun giliran dia melaksanakan ibadah haji maka seperti biasanya dia sewa beberapa orang untuk melaksanakan haji untuk nabi dan dia juga berangkat membawa bekal yang banyak. Ketika dia berangkat menuju haji, ibadah haji, di tengah perjalanan dia melihat seorang wanita yang sedang mengais-ngais sesuatu di tempat sampah. Akhirnya dilihat, diperhatikan, dicermati. tahu tahunya yang dikais itu adalah seekor bangkai. Bangkainya kambing diambil dagingnya. Sebagai seorang alim dia dia wajib mengingkari suatu kemungkaran. Dia datang didekati itu perempuan tua dikatakan wahai perempuan bukankah engkau ini adalah seorang muslimah Galia, saya seorang muslim lalu kenapa kamu itu mengambil bangkai tidak tahukah engkau bahwasanya makan bangkai itu hukumnya haram akhirnya perempuan tua itu mengatakan gal iya benar ini untuk kalian haram tapi untukku seorang janda seorang cucu nabi yang suamiku meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sembilan anak perempuan. Kami sudah tiga hari tiga malam tidak makan. Kami tiga hari tiga malam tidak makan. Akhirnya terenyuh ini Sayyidina Abdullah bin Barok kesian melihat kehidupan si perempuan tua itu. Akhirnya yang sedia kalah harta yang akan dibawanya sebagai bekal haji itu itu diserahkan kepada dia. Coba lihat. Orang alim, gampang. Kenapa niatnya satu, untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Nabi Muhammad, untuk menggapai ridho Allah, menggapai pahala sebanyak-banyaknya. Coba kita. Uang kita kumpulkan untuk haji, ada orang yang butuhkan. Dan kita yakin kalau orang itu kita berikan kepada orang itu pahalanya lebih besar daripada haji kita. Maka kita pasti enggan untuk memberikannya. Karena apa? Niat kita itu bukan karena Allah SWT. Ini lihat gampang saja. Semua sedia kala itu bekal yang, di, yang akan dibawanya ke Mekah untuk bekal dirinya melaksanakan ibadah haji diberikan kepada perempuan tua itu. Gal ini untuk kamu dan untuk menginfaki anak kamu yang sembilan perempuan semuanya itu. Dia balik sementara teman-temannya suruh berangkat. Setelah dia pulang, pulang ke Baghdad, tatkala mereka itu sudah tiba dari pulang haji, sebagaimana disunahkan, kalau ada teman kita, saudara kita, sesama muslim pulang haji, kita kan disunahkan untuk datang meminta doa kepadanya. Dia datang. Tapi herannya setiap kali dia datang bertemu dengan orang yang pulang haji itu minta doa, dia juga minta doa kepada dirinya selamat juga semoga haji kamu dikabulkan loh saya nggak haji gimana kamu bilang kamu nggak haji orang saya ketemu kamu di Mina kita duduk-duduk di Mekah kamu memberikan minum aku heran dia semua orang yang didatangi itu semuanya mengatakan kamu haji akhirnya subhanallah malam harinya dia pulang ke rumahnya tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW Nah, ini orang beriman itu semacam itu. Dapat kemuliaan di dunia. Bermimpi Nabi Muhammad. Gak gampang orang mimpi Nabi Muhammad. Orang mimpi Nabi Muhammad sekali aja. Insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda. Man ro'ani fil manam. Fasayarani fil yabda. Barang siapa yang memimpikan aku dan tidurnya. Maka nanti Suatu waktu dia akan bertemu denganku dalam keadaan yafdoh, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Ulama berkata, kalau dia itu memang ahlinya, dia pantas untuk mendapatkan kemuliaan itu. Sebelum dia meninggal, dia melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Tapi kalau dia bukan ahlinya, maka nanti ketika di padang mahsyar dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, Nabi berkata begini, kamu heran dengan apa yang terjadi kepada kamu? Gali iya Rasul, aku tidak haji. Tapi setiap kali aku datang kepada mereka, mereka mengatakan, aku melihat kamu di sini, aku duduk sama kamu, kamu memberikan aku minum. Dan mereka mengucapkan, meminta doa kepada aku, serta mengucapkan selamat juga kepada aku. Padahal aku tidak melaksanakan haji. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ingatkah engkau ketika kau memberikan bekal kamu kepada seorang wanita tua? Gal iya Rasul. Tahukah kamu siapa dia? Gal tidak. Itu adalah cucuku. Coba lihat perhatian Nabi kepada orang yang berbuat baik kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi syarifah tersebar di mana-mana, habaib tersebar di mana-mana. Banyak di antara mereka yang nggak mampu. Tolong mereka, berikan kebaikan kepada mereka. Itu akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi telah bersabda kepada kita, setiap hari Senin, hari Kamis, sebelum amal kalian disampaikan kepada Allah, disodorkan dulu kepada aku. Sehingga Nabi tahu apa yang dilakukan oleh umatnya ini yang begini begitu semua tahu. Terutama yang dilakukan kepada keluarganya, cucunya, habaib ini itu tahu. Sehingga apa? Nabi SAW itu seorang nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya ana khairu mujazin. Aku adalah orang yang paling baik membalas jasa orang. Bahkan beliau meneruskan hadis tersebut, fa in ahsana ahadukum falam yujazihi fa ana ujazi. Bahkan jika kalian itu berbuat baik pada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya, jangan khawatir, aku yang akan membalasnya kata Nabi Muhammad. Nah, sehingga apa? Berdasarkan hadis ini, kalau kita berbuat baik untuk Nabi kepada keluarga Nabi, maka itu akan sampai ke Nabi dan akan dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tahu itu dia adalah cucuku. Dan berkat amal kamu kepada cucuku itu, Allah SWT menciptakan seorang malaikat yang melaksanakan ibadah haji untuk kamu dari tahun ini sampai hari kiamat nanti. <laughs> sampai hari kiamat nanti. Berapa ratus, berapa tahun sudah? Berapa ratus tahun sampai sekarang? Berarti berapa ratus kali sudah melaksanakan dilaksanakan haji untuknya oleh malaikat dengan perintah Allah Swt. Nah, kemuliaan berkat sedekah kemuliaan berkat perhatiannya kepada keluarga Nabi. Jadi jangan sampai kita katakan oh enggak sampai orang Nabi sudah meninggal kok. <laughs> Jadi Nabi sudah meninggal, memang benar sudah meninggal. Tapi Nabi SAW itu rohnya itu tamlaul kauna kulluh. Rohnya itu meliputi semua alam semesta. Buktinya apa? Gampang saja. Kalau mau tanya buktinya apa? Gampang saja. Kalau kamu sholat gimana? Bukankah di dalam tasyahud kamu kamu mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya itu? Salam sejahtera bagi engkau wahai nabi. Di mana engkau? Nabi di Madinah sana. <laughs> Nabi dikubur sana. Nabi sebagai mayit yang ditanam sana. Sehingga kita katakan assalamu alayka. Kan aneh kalau seumpama saya sendiri diraci. Kemudian ada orang yang salam kepada saya. Assalamualaikum saya Senggaf. Apa sih orang lain yang melihat orang ini yang melakukan ini dikatakan oh ini orang gila nih. Yang mengajarkan ini siapa? Allah SWT. Salam tahiyat di dalam sholat kita itu Allah SWT. Apakah berarti Allah Ta'ala mengajarkan sesuatu yang kurafat? Sesuatu yang tidak benar? Sesuatu yang tidak nyata? Ada, Nabi ada. Cuma kita saja yang mahjub. Lihat bagaimana kata Sayyidina Abdul Abbas Al-Mursi. Di mana beliau mengatakan, "Lau ghaba anni an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan ma'adatu nafsi minal muslimin." Kalau seumpama berpaling dariku, menghilang dari pandanganku, satu kejap saja pandangan beliau kepada Nabi Muhammad SAW hilang dari pandangannya Nabi Muhammad satu kejap saja aku tidak menghitung diriku ini tidak menganggap diriku ini daripada kaum muslimin Ya nanti apa? Selalu melihat kepada Nabi Muhammad. Abu Abbas Al-Mursi. Nah, cuma kita saja terlalu tebal hijabnya, terlalu banyak lihat televisi, akhirnya jadi tebal hijabnya dosa terlalu banyak ya nggak bisa ngelihat-lihat seperti itu makanya lihat bagaimana Al-Quran dibuka oleh Allah Taala dalam surat Al-Baqarah Nayyuk Minuna bil ghaib itu pertama kali sifat daripada orang mukmin yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Banyak hal yang misteri yang kita tidak tahu. Kematian misteri, pahala misteri, sakinah misteri, maufiro misteri, mimpi Nabi misteri, Nabi berada di sekitar kita misteri. Nabi sendiri yang mengajarkan kalau seumpama ada di antara kalian yang hilang suatu harta, suatu benda, maka katakan ya ibadallah rudda ilayya dolati. Wahai hamba-hamba Allah, kembalikan kepadaku barang hilangku. Rasulullah yang mengajarkan itu kepadaku. Lalu kita sampai ada golongan yang mengatakan oh, nggak boleh memanggil selain Allah. Memang kita memanggil meminta tolong kepada siapa memangnya? Kepada Allah. Cuma melalui Dia. Wabtahu ilahil wasila. Jadi kalau seumpama kita langsung minta kepada Allah, siapa dari kita yang berlumuran dengan dosa ini? Ya satu-satunya cara untuk kita meminta kepada Allah Taala dengan kita melalui perantara yang dekat kepada Allah, orang soleh, Orang awam pun kalau kalau dia itu datang ke makbaro ke kuburan orang soleh, kemudian dia berdoa kepada Allah Taala, tanyakan pada dia, eh kamu minta kepada siapa? Pasti jawabannya kepada Allah, cuma melalui Habib itu, melalui wali itu. Tapi ya begitulah. Kalau nggak begitu nggak rame gitu di dunia. Jadi harus ada yang anti tahlil, ada yang anti ziarah. Tapi alhamdulillah kita termasuk yang mau gitu. Kenapa? Inilah yang benar insya Allah. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukup kita itu berpedoman kepada hadis ini. Insya Allah kita tidak akan ragu. Hilangkan keraguan itu. Kenapa? Nabi sendiri yang bersabda. Innama ana basharun mislukum. Yusiku an ya'tiya rasul rabbi fa'ujibu. Aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Sebentar lagi akan datang utusan Tuhanku, kemudian barangkali aku mengkabulkan permintaannya. Artinya apa? Israel datang dan dicabut nyawanya. Wa ana tarikum fikum dan aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Itu hadis asaqalain itu ada dua. Ada hadis riwayat Muslim, ini riwayat Muslim dan ada hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak. Sudah barang tentu kita tahu derajatnya hadis yang diwakilkan oleh Imam Muslim lebih kuat daripada derajatnya hadis yang diwakilkan oleh Imam Hakim. Di dalam di dalam hadis yang diwakilkan oleh Imam Muslim itu berbunyi begini. Kitab Allah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti dan keluarga ku ahli baitku. Jadi nggak usah repot-repot. Para habaib yang ulamanya, bukan semua habaib. Habaib juga macam-macam. Ada habaib yang akidahnya fasidah, Nah, tapi kita nggak ikut yang ada mereka, yang akidahnya sesat kita nggak ikut. Maksudnya ulama di sini adalah habaib di sini adalah yang safina nuh yang bisa menjadi tauladan bagi umat ini yaitu para ulama dari kalangan habaib seperti Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Semit, Said Muhammad Ali Al-Maliki, Habib Ahmad bin Husain Asegaf di Bangil, Habib uh, eh, Taufik Asegaf di Basruan, Habib Jamal Baagil di Malang, ikut yang semacam itu. Ikut habaib-habaib yang semacam itu. Kebanyakan habaib-habaib yang ulama itu mau ziarah enggak? Mau ziarah ikut aja. Insya Allah aman. Kenapa? Berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Lan tadillu ba'di abada. Kalian tidak akan tersesatkan. Gak bakal sesat untuk selama-lamanya gak bakal sesat kata Nabi. Kalau berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada ulama yang dari kalangan habaib itu. Nah, itulah. Jadi tidak usah kita ragu-ragu. Sekarang ini gampang sekali orang itu berpaling kepada akidah-akidah yang fasidah, ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan waliyadzubillah. Oleh karenanya nggak usah repot-repot dalam hal ini, maka ambillah satu pegangan dari ulama habaib pegang. Tapi lihat bukan semua ulama habaib, tapi ulama yang berkiblat ke Hadramut bukan berkiblat ke mana-mana itu. Jadi kita harus lihat siapa habaibnya bukan habaib yang bodoh tapi habaib yang pintar, yang alim dan alimnya pun bersambung kepada datu-datunya dari Hadramut sana, bukan dari negara yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Nah, jadi begitulah. Sekarang kadang-kadang kita tergerus keimanannya sehingga berkurang rasa keyakinan tersebut. Sehingga apa? Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu telah mendapatkan kemuliaan yang sangat besar karena berkat sodakoh. Berkat perhatikan kepada keluarganya Nabi. Bahkan pernah di suatu waktu diceritakan di dalam kitab Unsul Jalisin karangannya Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Di situ disebutkan ada seorang Habib. Habib ini dia orang nggak punya, tapi jangan ditiru yang semacam ini. Jadi dia memang nggak punya, dia mau hutang takut nggak bisa bayar, mau minta dia nggak mau karena minta itu tidak diperbolehkan sehingga apa? Dia datang kepada haji yang jual beras, keperluan bahan makanan pokok itu dia datang ke tokonya. Ji, saya ini pengen utang berasnya untuk makan keluargaku. Kalau saya bayar saya nggak punya uang, saya utang takut nggak bisa bayar. Nah ini termasuk orang bertakwa. Daripada sekarang ini kan banyak orang berhutang memang nggak mau bayar gitu. Makanya ngutangi orang sekarang ini bisa jadi dosa gitu Kenapa? Kebanyakan orang yang dihutangi nggak bayar-bayar. Jadi berarti kan bantu orang berdosa. Hana ada hitung kira-kira 34 orang yang hutang kepada saya. Yang bayar cuma 4 orang, 30 yang nggak ada yang bayar. <laughs> ini musimnya sekarang, musimnya orang nggak amanat gitu. Jadi kalau ada orang yang datang begitu kita asal ah, kasih uang aja sudah kasih seberapa gitu. Nah, karena ya bisa jadi dia nggak bayar, cuma ngasih SIM, ngasih KTP, ngasih sampai sekarang masih banyak SIM-nya itu. KTP-nya nggak diambil-ambil juga. <laughs> Jadi seperti itu. Nah, jadi dia baik, artinya dia nggak mau utang takut. Karena apa? Kalau kita berhutang hati-hati. Meninggal dunia pas ada utang, walaupun seribu rupiah, dia nggak akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, suatu waktu Nabi SAW itu diminta oleh para sahabatnya untuk melaksanakan sholat jenazah. Ketika Nabi SAW akan melaksanakan sholat jenazah, tiba-tiba Nabi bertanya, apakah teman kalian ini yang meninggal ini punya hutang? Maka dikatakan gal iya Nabi. Berapa? Empat dirham. Empat dirham saja. Sekitar keuangan seratus ribu atau seratus lima belas ribu. Gitu. Apa kata Nabi Muhammad? Selalu alaikum. Kalau begitu sholat saudara kalian ini. Nabi tidak mau melaksanakan sholat. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, mereka berdua mengatakan, "Gali ya Rasulullah, salatilah dan kami akan menanggung hutangnya itu." Barulah Nabi SAW melaksanakan salat. Sehingga para ulama mengatakan kenapa Nabi SAW itu tidak mau melaksanakan salat? Karena kalau dilaksanakan salat oleh Nabi pasti akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Sementara kalau orang punya hutang, maka Nabi tidak mau menyolatinya. Kenapa? Syafaatnya Nabi tidak akan didapatkan oleh mereka. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Kalaupun orang yang punya hutang itu meninggal dalam keadaan syahid. Dalam keadaan syahid sekalipun. Itu kan luar biasa. Orang mati syahid itu di kuburannya sudah mendapatkan kemuliaan. Rohnya itu akan diletakkan dalam tempurung seekor burung yang sangat indah, sangat bagus. Kemudian kalau malam hari dia bergelantungan dengan aras Allah. Kalau siang hari dia masuk dalam surga, dia menikmati isi surga. Itu orang yang meninggal pada syahid. Semoga kita semua semacam itu insya Allah. Tapi kalau orang itu mati syahid, punya utang, nggak dapat itu syahadahnya itu. kenikmatannya nggak diberikan oleh Allah Taala. Nah, makanya hati-hati. Jangan utang kecuali kalau terpaksa. Kalau utang dicatat benar-benar, jangan diabaikan. Nah, ini kalau ini utang, saya ulama mengatakan kalau ini utang, bagaimana dengan mengambil hartanya orang lain? Alhamdulillah. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Taala. Sambung sedikit, akhirnya dikasih dia bilang, aku nggak punya uang, mau beli. Tapi hutang saya takut nggak bisa bayar. Maukah kamu aku beli dengan kertas ini? Apa ini Bib? Dibaca kertasnya. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan ditiru ini. <laughs> jangan ditiru. Akhirnya apa? Baik Bib, baik Bib. Cium sama dia. Cium taruh. Nanti dia butuh lagi. Memang dia orang orang jujur. Dia bukan orang-orang seperti banyak sekarang ini orang yang minta enggak. Memang dia itu jujur datang lagi sampai istrinya mengatakan kamu itu dibodoh-bodohin kalau seperti begini terus dia itu datang kepada kamu dan kadang seperti ini maka pasti kamu bangkrut nanti timbul juga perkiraan oh iya juga ya subhanallah pada malam harinya dia bermimpi Nabi Muhammad SAW ketika timbul keraguan tersebut Nabi Muhammad SAW datang dan dia mengatakan Galia Fulan kamu mau aku bayar sekarang atau nanti di para masyar Akhirnya dia menangis, dia bangun menangis karena ragu pada Nabi sampai Nabi mengatakan demikian. Akhirnya tokonya itu sertifikatnya kasihkan sama Habib itu gitu. Nah, kali ada yang mau begini, bolehlah dikirim ke Raci sana ya. <laughs> Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semua diberikan keimanan oleh, oleh Allah Ta'ala untuk percaya bahwasanya semua syariat Allah Taala di dalam ayatnya, di dalam hadis Nabi semuanya benar dan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Membawa kepastian kebaikan bagi kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dan semua ketaatan pasti membawa keberkahan dan semua kemaksiatan pasti akan membawa dan berakibat kepada keapesan. Ya Allah, imankanlah kepada kami yang semacam itu sehingga kami selalu untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan ketaatan, ibadah demi ibadah untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah dan jauhkanlah kami daripada keimanan yang aus yang tergerus karena ke fitnah yang ada di zaman sekarang ini, lingkungan sekarang ini dan semoga kami semua ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bizul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bizul khatimah. Ya Allah biha ya Allah bizul khatimah wa bisirril Fatihah.